Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu ila yawmiddin amma ba'du Para pendengar yang saya hormati Alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian kita, dalam kajian rutinan kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, pada kesempatan kita yang lalu telah kita mulai pelajaran kita dan kajian kita mengenai sholat Jumat. Dalam kajian kita yang lalu telah kita sebutkan dan kita terangkan mengenai fadilah atau keutamaan hari Jumat. Juga telah kita singgung sedikit mengenai keutamaan malam Jumat. Juga telah kita terangkan mengenai syarat wajibnya Jumat. Seperti yang telah kita bahas dalam kajian kita yang lalu bahwasanya Orang yang wajib untuk melakukan sholat Jumat adalah orang yang telah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah al-Islam. Orang yang wajib untuk melakukan sholat Jumat adalah orang yang sudah masuk agama Islam. Yang kedua al-buluh. Orang yang sudah balik adalah orang yang wajib untuk melakukan sholat Jumat. Yang ketiga adalah al aklu Orang yang berakal kalau orang tersebut orang yang gila, maka dia tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Syarat yang keempat adalah orang yang merdeka. Adapun orang yang masih dalam status hamba sahaya, maka dia tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Yang kelima adalah al-dhukurah. Orang yang wajib untuk melakukan sholat Jumat adalah orang laki-laki. Adapun orang perempuan tidak wajib. Syarat berikutnya, syarat yang keenam adalah asihah. Orang tersebut sehat dan mampu untuk melakukan sholat Jumat. Kalau orang tersebut sakit, yang mana sakitnya adalah sakit yang parah sehingga dia tidak bisa hadir ke masjid untuk melakukan sholat Jumat, maka dia tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Syarat yang ketujuh, yang terakhir adalah orang tersebut adalah orang yang bermukim. Adapun kalau orang tersebut dalam perjalanan, maka orang tersebut tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin." Salat Jumat adalah salat yang hak dan wajib atas setiap orang Islam. Fi jama'atin harus dilakukan dengan cara berjamaah ila arba'atan kecuali empat orang. Abdun mamluk. Yang pertama adalah orang yang masih berstatus hamba sahaya. Yang kedua imra'atun orang perempuan, yang ketiga ada asobiyu anak yang masih kecil belum balik. yang keempat awil marid adalah orang yang masih dalam keadaan sakit. Orang-orang tersebut tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Dan untuk syarat-syarat tersebut telah kita terangkan secara terperinci dalam kajian kita yang lalu. Dalam kajian kita kali ini kita masih pembahasan kita masih bersikis, masih berkisar mengenai sholat Jumat. Tapi kita akan membahas mengenai syarat sahnya sholat Jumat. Di sini Imam Abi Suja beliau berkata, wa itu fi'liha salah satu. Dan syarat sahnya untuk melakukan sholat Jumat itu ada tiga antakunal baladu misron au koryatan. Hendaknya tempat yang ada jumatannya itu adalah sebuah kota atau sebuah desa. Wa ayakunal adatu arba'ina min ahlil jum'ah. Dan hendaknya dalam kota tersebut atau dalam desa tersebut telah terdapat 40 orang laki-laki yang telah memenuhi syarat sebagai orang yang wajib untuk melakukan sholat Jumat wa ayakuna waktu baqian. Salat yang ketiga, hendaknya salat Jumat dilakukan pada waktu salat Jumat zuhur ketika waktu masih ada. Fa'in in kharajal waktu au udimat asyurutu sulliyat duhuran. Jika waktu salat zuhur telah habis au udimat au syurut atau syarat-syarat tersebut tidak bisa terpenuhi sulliyat duhuran maka orang tersebut wajib untuk melakukan sholat duhur sebagai ganti daripada sholat jumat di sini Imam Abi Suja menerangkan atau menyebutkan kepada kita tiga syarat untuk sahnya sholat jumat syarat yang pertama antakun al baladu misran au koryatan hendaknya sholat Jumat ini diadakan atau dilakukan di sebuah desa atau sebuah kota yang disebut dengan darul Iqomah. Yang disebut dengan darul Iqomah. Darul Iqomah ini adalah kumpulan bangunan yang permanen. Ya, darul Iqomah ini adalah kumpulan bangunan yang permanen yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang tetap Baik bangunan tersebut terbuat dari kayu, atau terbuat dari batu, atau terbuat dari tanah merah. Yang penting bangunan itu adalah bangunan yang permanen, yang dijadikan tempat tinggal secara tetap. Jadi sholat Jumat harus dilakukan di tempat sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Untuk itu, maka sholat Jumat tidak wajib dilakukan oleh orang yang bermukim atau orang yang tinggal di perkemahan. Jika misalnya eh, para pemuda mengadakan kelompok perkemahan di suatu tempat, maka mereka tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat karena sholat Jumat itu dilakukan di sebuah desa atau di sebuah kota yang mana kota tersebut atau desa tersebut adalah dijadikan sebagai tempat tinggal yang tetap ada bangunan yang permanen di sana. Yang mana tempat tersebut atau desa tersebut atau kota tersebut dihuni oleh 40 orang laki-laki yang telah memenuhi kriteria yang telah saya sebutkan tadi. Jadi intinya Jumatan itu wajib dilakukan di sebuah desa atau sebuah kota atau sebuah tempat tempat pemukiman yang tetap. Adapun kalau e, orang yang bermukim yang tidak tetap, misalnya dia e, sekelompok orang e, bermukim di suatu tempat, tapi mukimnya tidak tetap. Seperti orang-orang Badui di Arab sini, kalau mereka mempunyai kambing yang sangat banyak sekali, mereka mengembala kambing. Karena di daerah sini ini untuk mencari air itu sangat sulit. Akhirnya mereka berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain demi mencari air. Kalau mereka mendapatkan tempat yang rumputnya banyak dan airnya banyak, maka mereka bertempat tinggal di situ. Selama rumput dan tempat atau selama rumput dan air masih ada di situ maka mereka tidak beralih dari tempat tersebut. Tapi kalau sudah habis maka mereka beralih ke tempat yang lain. Kalau dalam bahasa Arabnya badui rohal, badui yang selalu berpindah-pindah tempat. Lah mereka yang seperti ini ini tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Karena sholat Jumat syarat sahnya yang pertama adalah sholat Jumat tersebut dilakukan di sebuah tempat yang dijadikan tempat tinggal secara permanen, secara tetap ada bangunan yang kuat yang mereka tidak pindah-pindah. Baik pindah dalam waktu musim panas atau musim dingin. Ini adalah syarat yang pertama. Karena apa? Kenapa disyaratkan yang seperti ini? Karena tidak pernah dinukil dan tidak pernah diceritakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari para khulafaur rasidin bahwasanya mereka mewajibkan sholat Jumat bagi orang yang berada di perkemahan. Bahwasanya sholat Jumat itu dilakukan oleh para sahabat baik mulai dari zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau zamannya para khulafa urrosidin dilakukan di suatu Korea yang sudah permanen atau kota yang sudah permanen dan tidak pernah dinukil dari mereka bahwasanya mereka melakukan sholat Jumat di perkemahan atau di Badui Ruhal padahal keberadaan Badui Ruhal pada zaman dulu sangat banyak sekali seandainya pernah dilakukan pasti telah di nukil atau diceritakan oleh para ulama kepada kita tapi sampai sekarang tidak ada yang menceritakan hal tersebut berarti keberadaan Jumat harus dilakukan di sebuah desa atau di sebuah kota yang telah menjadi tempat tinggal secara permanen itu adalah suatu syarat sah. Syarat sahnya sholat Jumat. Terus disyaratkan juga bangunan yang ada itu bukanlah bangunan yang berpencar-pencar, terpencar-pencar. Jadi harus bangunan yang permanen yang mereka kumpul menjadi sebuah desa. Kalau misalnya bangunan tersebut pencar-pencar, satu di sebelah sini, terus setengah kilo lagi berada di sana rumah yang kedua, rumah yang ketiga satu lagi di sebelah sana, maka tidak wajib. Berarti tempat tersebut belum bisa dikatakan suatu desa atau dikatakan dalam bahasa Arab balat, yang mana balat ini mencakup Korea atau Masro. Baik. Syarat yang ketiga hendaknya hendaknya Jumat ini dilakukan oleh orang oleh laki-laki. Jadi tadi itu di tempat e, Jumat harus dilakukan di tempat yang setelah permanen desa atau kota. Yang kedua, Jumat tersebut harus dilakukan sah dilakukan bila dalam tempat tersebut telah ada 40 orang laki-laki yang mana mereka telah memenuhi syarat orang yang wajib melakukan sholat Jumat. Jadi mereka adalah orang laki-laki, orang yang sudah balik dan berakal, orang yang merdeka, orang yang sudah mustautin di tempat tersebut, orang yang sudah bertempat tinggal secara tetap di tempat tersebut. Kalau 40 orang yang mempunyai sifat-sifat ini telah ada, berarti di situ telah wajib untuk diadakan Jumatan. Jumatan. Hal ini adalah berdasarkan hadis ya berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala madat as-sunnatu anna fi kulli arba'ina sama fawqa dzalika jum'atan jadi sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah bahwasanya Jumat itu dilakukan oleh orang 40 laki-laki. Dan dalam hadis yang lain yang diceritakan atau diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna awwala man jama'a bihim As'ad bin Zararah radhiyallahu anhu wa kanu yawma idzin arba'ina. Jadi Jumatan yang pertama kali seperti yang saya sebutkan dalam pelajaran kita yang lalu adalah Jumatan yang dilakukan di Madinah yang mana Jumatan ini dipimpin oleh seorang sahabat yang namanya As'ad bin Zararah sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan pada waktu itu yang berjamaah Jumat adalah jumlahnya 40 orang dan tidak pernah dinukil dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabatnya bahwasanya mereka melakukan salat Jumat yang mana orang yang hadir kurang dari 40 laki-laki. Ini adalah uh, dalilnya Imam Syafi'i yang menyatakan bahwasanya Jumatan itu harus dilakukan, wajib dilakukan dengan 40 orang laki-laki dan ini adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Adapun imam-imam yang lain seperti Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya salat Jumat ini sah kalau dilakukan dengan paling sedikitnya empat orang. Empat orang, salah satu dari mereka adalah imam. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat yang dinukil dari Imam Malik, di sana ada dua pendapat. Pendapat yang pertama